DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Hai wanita siluman kau tidak akan bisa berpura-pura Kayan itu adalah putramu Aku akan membelah tubuh anak itu jika kau tidak segera mundur dan meminta ampun. <laughs> kau boleh membelah anak itu. Kau boleh melakukan apa saja terhadap dirinya. Aku tidak berkeberatan. <laughs> Tetapi ketahuilah, hari ini kalian akan menjadi sekutuku. Kalian harus selalu tetap berada di dalam barisanku. Hiya! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu Badan meriang ya Prokol pak Hidung mampet pak Prokol deh Sakit kepala lah Prokol loh mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengak-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang ke-14 ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Lastri, Jajak sebagai Alap Kadu Gampit, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eli Panca sebagai Diahwari, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. yang lalu diceritakan, perguruan tongkat merah dilanda kemelut perpecahan. Sebagian anggota menghendaki Kiparang Pungkur tetap memimpin perguruan. Tetapi sebagian lainnya menghendaki Alap Kadu Gambit yang justru memegang tanda kekuasaan yang sah dari kepemimpinan tongkat merah, yaitu tongkat pusaka dan kalung lima bulan kembar. Juga diceritakan pada akhir kisah yang lalu, Kayan Manggala melihat rombongan Mbak Yulastri bertemu dengan Prabu Sora dan Alap Kadu Gambit. <laughs> Putraku? Hah? Bocah itu mengaku putraku. Di manakah dia sekarang berada? Oh, ada apa, Nyai? Apakah dia bukan putramu? Apakah aku salah menghubungi orang tuanya? Hmm. Jadi anak itu mengaku aku adalah ibunya. Hmm. Di sana, kau juga lupa memperkenalkan teman yang datang bersamamu itu. Oh, uh, iya, dia adalah. Alap Kadugampi tertegun ketika menoleh kepada Prabu Sora. Dilihatnya rekannya itu tengah memejamkan matanya dan menerapkan Aji Banyu Cakrabuana Apa itu? Cahaya yang memancar di sekitar wajah laki-laki itu begitu menyilaukan. Ah, aku aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah laki-laki itu. Oh, uh, uh, setan. Agaknya orang tua itu hendak menunjukkan kemampuannya. Dia akan mempermainkan aku yang ingin berkenalan dengannya. Uh, awas kau tua bangka. Aku Lastri tidak dapat kau permainkan kan begitu saja. Oh, apalagi ini yang menjaga Dewa Betara Wajah dan tubuhnya berubah menjadi demikian menyeramkan, bersisik tebal bagaikan siluman ular. Ketahuilah sobat, akulah Lastri pimpinan kembang hitam tidak dapat kalian permainkan. <laughs> Di hadapanku tidak ada satupun kaum laki-laki yang dapat mengangkat dada. Prabu Sora yang tengah menerapkan Aji Banyu Cakrabuana pun tersentak. Dadanya terguncang hebat melihat perubahan bentuk wanita di hadapannya. Oh, siluman. Oh, agaknya aku tengah berhadapan dengan siluman ular yang sangat berbahaya. Hmm, tetapi persetan, aku tidak gentar kepadanya. Aku akan membuktikan bahwa Banyu Cakrabuanaku jauh lebih hebat dari kekuatan apapun yang ada di dalam diri siluman itu. Hmm. Aku harus memberikan pelajaran padamu laki-laki sombong. Tua bangka yang tiada artinya. Mundurlah adik kadu gampit. Biar aku melihat kemampuan wanita siluman yang sombong ini. Jangan kakang Sora. Kedatangan kita menemuinya adalah untuk menjalin persahabatan, bukan untuk berselisih. Terlambat, Tuan Kadu Gampit. <laughs> Aku tidak akan menerima tawaranmu sebagai teman kerjamu. Tetapi kalian berdua harus berdiri di belakangku. Kalian berdua harus menjadi hamba-hambaku. Hmm. hmm. Kau dengar itu, adik Kadu Gampit. Wanita ini memang seharusnya kita berikan hajaran. Marilah siluman liar. Oh, Banyu Cakrabuana. Hmm, bagus. Jika kau sudah mengenalnya, berlututlah meminta ampun. Baru aku akan memaafkan engkau wanita siluman. Hmm. Kami semua juga menguasai ilmu itu. Eh, tetapi saat ini ilmu itu bukanlah merupakan satu-satunya andalan kami. Bahkan guru kami pun nanti Wulan yang merupakan pemilik Banyu Cakrabuana tidak mampu mengalahkan kekuatan pamungkas kami, cengkar Bala. <laughs> Prabu Sora terkejut mendengar kata-kata lawannya. Tetapi di balik semak-semak yang jauhnya beberapa puluh tombak dari tempat mereka, seorang bocah jauh lebih terkejut mendengar kata-kata Lastri. Dia adalah Kayan. Kayan Manggala yang sejak tadi menyaksikan perselisihan mereka. Oh, setan, siluman jahat. Rupanya benar. Ibuku telah berselisih dengan mereka dan diusir dari kembang hitam. Untunglah ibuku selamat. Ibuku tidak tewas seperti yang dikatakan Bibi Lastri. Biarlah, akan kulihat dahulu apa yang akan terjadi dengan mereka. Baru setelah itu, aku akan mencari ibuku di pantai selatan. Pasukan, siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu, dua, tiga lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. seranganku tua bangka. Gila, siluman ini benar-benar hebat. Banyu Cakrabuana yang telah kusempurnakan selama ini ternyata tidak ada artinya. Habe! Bagaimana laki-laki sombong? Sebentar lagi kau akan kubuat merangkak dan berlutut meminta ampun. Hiya! Sikap wanita siluman yang tidak bersahabat ini tidak dapat kubiarkan saja. Aku harus melibatkan diri. Hai, wanita siluman. Kau tidak akan bisa berpura-pura. Kayan itu adalah putramu. Aku akan membelah tubuh anak itu jika kau tidak segera mundur dan meminta ampun. <laughs> kau boleh membelah anak itu Kau boleh melakukan apa saja terhadap dirinya. Aku tidak berkeberatan. <laughs> Tetapi ketahuilah, hari ini kalian akan menjadi sekutuku. Kalian harus selalu tetap berada di dalam barisanku. Hei! kau laki-laki tua bangka. Aku tidak dapat tinggal diam. Aku harus membantu Kagang Sora. Hup! Alap Kadugampit melompat, melesat ke arah arena pertempuran itu. Tetapi tiba-tiba saja, sebuah bayangan bergerak cepat menghadangnya, menyambut serangannya. Hadapilah aku, kakek tua. Jangan campuri urusan mereka. biarkan Wari, biarkan dia menemani temannya ini mengeroyokku. aku. Hei, ayo, majulah kemari. Seranglah aku. Wanita sombong, Mampuslah kau. Hai, Aku akan menyerangnya dari jarak dekat, Kakang. Kau dapat membatasi gerakannya dengan serangan-seranganmu dari jarak jauh. Baiklah, adik kadu Gambit. Hai. Untuk beberapa saat, Prabu Sora mulai dapat bernapas dengan baik dan mampu membalas serangan-serangan lawannya. Bantuan dari Alap Kadu Gambit memberikan banyak artinya baginya. Aci Banyu Cakrabuana yang kembali telah dikembangkannya mulai menampakkan hasil. Lastri yang berada dalam ketidakleluasaan saat menghadapi alap kadu gambit beberapa kali tidak berhasil mengelakkan serangan-serangan Prabu Sora. Yeah. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Lastri yang telah menjelma menjadi siluman ular tiba-tiba saja menjadi semakin ganas. Serangan-serangannya mulai mengejutkan kedua lawannya. Tidak hanya tangan dan kaki, bahkan kini rambutnya yang panjang mulai berbicara, menerjang dan menyambut serangan-serangan alap kadu gambit. Sementara itu dari matanya keluar cahaya merah yang mampu menghentakkan tubuh Prabu Sora yang berada dua tombak di sekitarnya. Hai! Gila. Oh, cahaya merah dari matanya mengandung kekuatan hebat jika menyentuh bagian tubuhku. Hmm, aku harus berhati-hati. Pertarungan itu terus berlangsung. Akan tetapi kini mulai nampak berat sebelah. Prabu Sora dan Alap Kadu Gampit yang menyerang bersama-sama justru mulai terdesak. Dan pada saat berikutnya... Celaka. Adik Kadu Gampit terkena serangan siluman itu. Celaka. Aku... Ya. Setelah kedua lawannya terkapar di atas tanah, Lastri yang dalam wujud siluman ular kembali beralih rupa sebagaimana semula. Setelah merapikan kembali rambutnya, Lastri mendekati kedua lawannya sambil tertawa mengejek. Eh, bagaimana orang tua? Kau bersedia menjadi pengikut kami? Eh, jawablah atau kami segera menyelesaikan saat ini. Oh, aku, aku. Sudahlah, Hadi Gambit. Ah. Dengarlah kata-kataku. Tidak ada jalan lain lagi. Kita dapat bekerja sama dengan mereka dan Siapa yang ingin bekerja sama dengan kalian? Heh, kalian berdua kini menjadi pengikutku. Aku akan meneruskan semua rencana kalian jika memang itu aku anggap baik dan menguntungkan kelompokku sesuai dengan tujuanku. Alap Kadu Gampit yang tengah mengemban tugas khusus dari Prabu Gandung Wesi tidak dapat menerima usulan itu. Tetapi ketika melihat Prabu Sora mengerdipkan matanya, ia mencoba menahan diri untuk tidak berteriak menentangnya. Baik, baiklah. Aku, aku, aku akan melakukan itu. Hmm. <laughs> Bagus, bagus. Bagus, adik Kampit. Hmm, kami, uh, kami nyai Kami uh, menyatakan diri tunduk kepadamu. Hey. Ah, ah, sekitar pinggangku sakit sekali, Nyai. Pukulanmu hebat sekali. Oh. Kalian cukup pantas menjadi pengikutku. Eh, karena itu, aku akan meluangkan waktuku untuk menyembuhkan kamu. Ningrum, Wari. Ya. Periksalah luka kedua orang itu. Aku akan bersemedi. Bangunkan aku jika luka mereka telah sembuh. Baik, Bayu. Dan kalian semua boleh beristirahat. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. mereka menyebar. Mau apakah mereka? Aku, aku harus menyusup ke dalam semak-semak ini. Mereka agaknya hanya beristirahat. Iya, hanya beristirahat. Beberapa di antara mereka ada yang duduk dan beberapa lainnya ke sungai kecil. Aku, aku akan mencari kesempatan untuk berlalu dari tempat ini. Aku harus segera pergi ke pantai selatan. Aku harus segera mencari ibuku. Arah selatan. Mudah-mudahan tidak salah dugaanku. Di sanalah arah selatan. Bayu, Bayu, aku menemukan seorang pengkhianat perguruan. Apa itu? Apa lagi yang terjadi? Aku akan melihatnya. Siapakah laki-laki yang kubawa? Suara. Iya, dua suara. Berlututlah kau laki-laki bodoh, pengkhianat. Berlutut. ternyata benar. Engkaulah pengkhianat itu. Ayo katakan. Kau pasti mengetahui di mana adanya kekasihmu itu. Katakan, di mana Wiatsi? Hah, kurang ajar. Wari, kembali. Lanjutkanlah tugasmu. Biarlah laki-laki itu menjadi bagianku. Ya, baik Mbak Yu. Hmm. Aku mendengar tentang dirimu, Riswara. Engkau melarikan diri ketika aku bersama dengan Nyai Kembang berada di puncak Bukit Wangun. Dan engkau lari bersama dengan Biyatsi. Benarkah itu semua? Aku Aku memang pergi meninggalkan perguruan kembang Hitam. Tetapi aku aku tidak tahu menahu tentang Wiatsi. Kami segera saja berpisah setelah meninggalkan Bukit Wangun itu. Engkau sebenarnya telah mengenal siapa diriku, Riswara. Aku tidak bisa kau samakan dengan Nyai Kembang Hitam yang walaupun memiliki kekerasan sikap tapi masih ada kelembutan untuk tawarannya. Tetapi aku tidaklah demikian, suara. Katakanlah dengan terus terang, di mana adanya Wiyatsi? Percuma, Mbak Yu. Walaupun kau menyiksaku, sebagaimana beratnya, aku tidak mungkin memberitahukan di mana Wiyatsi berada. Karena karena memang aku tidak mengetahuinya, Mbak Yu. Hmm. Akan kita lihat apakah engkau akan menceritakannya atau tidak. Siap. Lancang kanan. Gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Dada suara berdebar tegang ketika melihat Lastri melangkah mendekatinya. Tidak terkecuali Kayan, bocah itu pun menjadi cemas dan gelisah. Ia khawatir jika sampai Riswara tidak sanggup menerima siksaan Lastri akan membuka rahasia di mana Wiatsih berada. Yang juga sekaligus akan membahayakan ayahnya, Raden Saka Palwaguna. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.